Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan perkara-perkara akhlak dan adab yang semestinya kita laksanakan atau kita lakukan dalam keseharian kita sesuatu yang akan mendatangkan bagi kita kedamaian, kebahagiaan, kelapangan, ketenangan jiwa di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita, "Mamin amalin yuqarribukum ilal jannati illa wa amartukum bihi." wa ma min amalin yuqarribukum ila an-nari illa qad Tidak ada amalan-amalan yang dapat mendekatkan kalian ke surga kecuali telah aku sampaikan atau telah aku perintahkan kalian untuk melakukannya. Dan tidak ada amalan-amalan yang dapat memasukkan kalian ke dalam neraka kecuali telah aku larang kalian darinya. Maka ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang ingin dan berharap masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh tidak dia harus mempelajari amalan-amalan apakah yang dapat memasukkannya ke dalam surga dan amalan-amalan apakah yang dapat mencegah langkahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atau menjerumuskan kakinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan semua itu telah dikabarkan, telah diajarkan, telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini sejelas-jelasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik sungguh kata Rasulullah aku telah meninggalkan kalian ala mahajjatil bayda di atas manhaj jalan hidup atau cara hidup bayda yang putih terang benderang Laituha kana hariha. Malamnya saja seperti siang yang terang dan terang. La yajibu anha illa hari. Tidak ada yang menyelisihi metode hidup ini kecuali pasti akan mendapatkan kebinasaan. Kebinasaan yang ajil maupun yang ajil kebinasaan yang tertunda sampai nanti hari kiamat maupun kebinasaan yang disegerakan semasa hidupnya di dunia. Nah, ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita amalan-amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga adalah membuat kedua orang tua kita ridha dan bahagia disebabkan oleh perkataan kita, sikap dan perbuatan kita, muamalah dan interaksi kita dengan mereka selama mereka masih hidup di dunia. Dan sebaliknya, amalan yang akan menyebabkan seseorang masuk terjerumus ke dalam neraka adalah amalan-amalan yang membuat kedua orang tua itu murka, marah dan jengkel terhadap anaknya. Baik amalan itu berupa perkataan, sikap maupun perbuatan. Nah, di malam hari ini dan di malam sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan perkara itu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr bin, bin Al-As radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain atau wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah itu terletak atau tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Dan sebaliknya, kemurkaan Allah itu juga terletak dan tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Artinya, kalau orang tua atau kedua-duanya telah riba terhadap anaknya, maka Allah pun akan turut ridho terhadap anak tersebut. Sebaliknya, jikalau orang tua murka dan marah kepada anaknya, maka Allah pun turut murka terhadap anak tersebut. Hadis ini menunjukkan kepada kita akan wajibnya seorang anak berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Telah kita jelaskan pada pekan yang lalu tentang perkataan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan salatu ayatin nazalat bi salati qara'in لا tuqbalu واحدة منها إلا biqarinatiha Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan ada tiga ayat yang diturunkan masing-masing dengan pasangannya tidak akan diterima salah satu dari pasangan itu kecuali dengan yang lainnya maka harus berpasangan diamalkan ayat pertama yang turun berpasangan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala kata beliau, Allah wa athi'ur rasul." Faman ata'a Allah wa lam yuti'ir rasul falam yuqbal minhu. Ayat pertama firman Allah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Maka barang siapa yang taat kepada Allah namun tidak taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak akan diterima darinya ketaatan tersebut maka harus berpasangan ayat yang kedua yang turun berpasangan adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus salata wa atuz zakat tegakkan salat dan tunaikan zakat falam faman shalla wa lam falam yuqbal minhu maka barang siapa yang telah menunaikan dan menegakkan salat tetapi dia tidak menunaikan zakat, maka tidak akan diterima darinya. Ayat yang ketiga yang turun berpasangan dan ada kaitannya dengan hadis yang kita bahas pada malam hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Washkurli wa liwalidayya." Bersyukurlah engkau kepada kata Allah dan bersyukur pula lah engkau kepada kedua orang tuamu. Faman yashkurillah walam lam yashkur walidayhi falam yuqbal minhu. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah namun dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka tidak akan diterima darinya. Inilah tiga ayat yang oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu maka tiga ayat turun secara berpasangan tidak akan diterima salah satu di antara di antaranya kecuali dengan pasangannya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan pada pekan lalu beberapa faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Faidah pertama bahwa sesungguhnya di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan salah satu dari sekian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sifat ridha. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu ridha. Demikian pula kita harus menetapkan semua apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dalam berupa nama-nama yang mulia dan indah demikian pula sifat-sifat yang mulia dan indah bagaimana cara menetapkannya para ulama kita menjelaskan bahwa isbat ma asbatallahu li nafsihi min al asma'i was sifati min ghairi tahrifin wala takyifin wala tamtsilin wala ta'wilin wala ta'til menetapkan apa-apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dari nama-nama dan sifat-sifat tanpa mengubah-ubah tanpa membuat permisalan tanpa menanyakan menanya model dan bentuknya tanpa mentakwilkan menafsirkan kepada makna yang lain atau tanpa meniadakan sama sekali dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini ridallahi keridhaan Allah maka Allah itu ridha senang Apakah keridhaannya itu sama dengan keridhaan makhluknya? Tidak sama sekali. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menafikan kesamaan itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang dapat menyerupai Ia yaitu Allah Subhanahu wa taala dan dia itu Maha mendengar lagi maha melihat. Kita sudah memberikan contoh dan ilustrasi tentang ketidaksamaan nama-nama dan sifat-sifat di antara makhluk. Allah menetapkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi bahwa Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Dan tentu tidak ada kesamaan antara pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka barang siapa yang menyamakannya, maka dia berdosa Atau bahkan boleh jadi dengan perbuatannya itu dia menjadi kafir karena Kalau saja di antara sesama makhluk ada perbedaan-perbedaan sifat, dari sifat yang sama dari satu sifat yang sama maka bagaimana dengan antara Al-Khaliq yang pencipta dan makhluknya manusia bisa melihat kelelawar bisa melihat apakah sama penglihatan kelelawar dengan penglihatan manusia tidak sama manusia bisa mendengarkan Kemudian sebutlah binatang-binatang yang lain. Ikan, barangkali ikan paus. Boleh jadi bisa mendengar. Apakah sama pendengaran manusia dengan pendengaran ikan? Tentu tidak sama. Kalau saja di antara sesama makhluk ada perbedaan pada satu sifat yang sama, maka bagaimana dengan makhluk-makhluk dan Allah Subhanahu wa taala? Tentu sangat amat jauh perbedaannya yang tidak mungkin bisa diilustrasikan dan dibayang-bayangkan. Oleh karenanya, ketika ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah taala tentang al-istiwa bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Wahai imam, bagaimana istiwanya Allah itu? Bagaimana bersemayamnya Allah itu? Apa jawab Imam Ali? Al-istiwa ma'lum. Bersemayam itu jelas diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Adapun caranya, model dan bentuknya kita tidak ketahui wal iman bihi wajibun mengimaninya membenarkan bahwa Allah itu istiwa bersemayam di atas ars itu wajib hukumnya wasu'alu anhu bid'ah dan bertanya-tanya tentang model dan bentuknya itu perkara yang bid'ah kemudian Imam Malik menyuruh orang untuk keluar dari majelisnya jadi bertanya-bertanya tentang ya model-model sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibenarkan. Baik. Faedah yang kedua di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang keras bagi setiap anak untuk membuat perkara-perkara yang dapat menjadikan kedua orang tuanya itu marah atau murka. Sebab hal itu dapat membuat Allah murka kepadanya. Oleh karenanya, sebahagian ulama memasukkan dosa ini bahagian daripada dosa-dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat membuat orang tua murka? Meskipun hal-hal itu bagian daripada syariat kita atau apakah larangan membuat kedua orang tua itu murka berlaku secara umum dan mutlak? Ternyata tidak. Mengapa? Syekh Utsaimin di dalam menjelaskan hadis ini mengatakan karena banyak di antara orang tua murka kepada anaknya, marah kepada anaknya justru ketika anak-anaknya itu melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu atau bahkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua yang marah kalau anaknya itu sholat. Ada orang tua kalau marah kalau anaknya itu anak wanitanya menutup aurat. Bahkan boleh jadi dia merobek-robek aurat eh, jilbab itu bajunya. Nah, apa bagi si anak itu untuk tetap melanjutkan amalan-amalan yang membuat orang tuanya murka. Kalau amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang disyariatkan dan diperintahkan di dalam agama. Apakah semua amalan-amalan yang diperintahkan di dalam agama kita itu harus kita lakukan meskipun kedua orang tua tidak setuju kan amalan-amalan di dalam syariat kita ini hukumnya bertingkat-tingkat ya ya kan bertingkat-tingkat ada yang wajib ada yang sunnah mandub ada yang mubah boleh-boleh saja apakah semua amalan ini yang disyariatkan di dalam Islam dengan seluruh tingkatannya boleh bagi seorang anak untuk melakukannya dengan alasan loh ini kan syariat ini kan diberi ini kan tidak melanggar syariat bahkan bersesuaian dengan syariat meskipun kedua orang tuanya marah iya Imam Syafi'i sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Hasan Ali dalam kitab beliau Subul Salam menegaskan bahwa yata'ayyanu tarkul jihadi ma lam idza lam yarda al abwan menjadi tetap atau menjadi jelas bolehnya seseorang meninggalkan jihad kalau kedua orang tua itu tidak setuju atau tidak Karena pertama bagi si anak itu boleh jadi jihad hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila dilakukan oleh sekelompok orang maka gugurlah kewajiban itu dari kelompok yang lainnya. Fardu kifayah juga salat jenazah ini sholat jenazah mau ditegakkan di masjid. Orang tua memanggil. Sini kamu, pulang cepat. Saya lagi butuh kamu. Di antara dua pilihan, sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah atau memenuhi panggilan salah satu dari kedua orang tua. Maka yang dia lebih utamakan adalah memenuhi panggilan kedua orang tua. Karena memenuhi panggilan kedua orang tua itu hukumnya wajib ain bagi dia, sementara sholat jenazah itu fardu kifayah. Dan Imam Syafi'i mengatakan, ya ta'ayyan tarkul jihadi idza idza lam yarda al abawan illa farda ainin kecuali fardu ain, kewajiban yang ditetapkan atas setiap individu. Kasalati seperti salat, fa innahu tuqaddamu wa illam yarda biha al-abawani ijma'an. Kecuali perkara-perkara yang hukumnya fardu ain seperti salat. Maka harus tetap dilaksanakan meskipun kedua orang tua tidak setuju. Dan hal ini merupakan ijma' para ulama. Umpamanya masuk waktu zuhur. Azan telah dikumandangkan. Anak pergi ke masjid, orang tua melarang. Marah dia kalau anaknya ke masjid. Maka dalam kondisi seperti ini dia tetap pergi ke masjid memenuhi panggilan azan daripada menyenangkan kedua orang tuanya dengan tetap tinggal di masjid dan mengabaikan seruan azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua perkara-perkara yang membuat kedua orang tua murka kalau kita melakukannya harus kita tinggalkan hanya karena ingin membuat kedua orang tua kita itu riba dan berbahagia. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sanani, wa dhahaba katsirun min al-ulama ila annahu yajuzu fi'lul man yajuzu al mandub wal mubah bahkan boleh kebanyakan para ulama berpendapat boleh untuk tetap melakukan perkara-perkara sunnah dan perkara-perkara yang mubah meskipun kedua orang tua itu tidak ridha malam yatadarrar bifaqdil waladi sepanjang kedua orang tua itu tidak e, apa berbahaya baginya akan kepergian anaknya. Tidak berbahaya baginya. Dalam rangka pergi melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Contohnya, perkara sunnah, perkara mandu, ya. pergi taklim. Ya. Mandu, karena mungkin dia sudah talang ilmu di tempat yang lain karena talabul ilmi fardhatun ya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kemudian dia sudah punya tempat untuk menuntut ilmu yang telah disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menuntut ilmu di sana. Tetapi dia ingin mendapatkan tambahan ilmu yang lainnya di majelis yang lainnya. Maka majelis yang lainnya ini menjadi mandub bagi dia perkara yang disukai bagi dia. Orang tua larang, jangan kamu salah. Sebagian besar ulama masih membolehkan dia tetap pergi sepanjang kepergiannya itu tidak membuat orang tua menjadi susah dan sulit sepeninggalnya. Kalau kepergiannya itu membuat seluruh orang tua susah dan sulit mendapatkan mudarat, maka tidak boleh baginya untuk pergi. Jadi dapat dipahami ya? Bisa dipahami? Nah, sekarang kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kedua orang tua memerintahkan sesuatu? Yang dimana ketika kita melakukannya Orang tua menjadi senang, bahagia dan ridho kepada kita Padahal perintahnya itu dari bisa dilihat dari dua sisi. Ada mudarat bagi anaknya yang sangat jelas dan mudarat bagi keturunannya sangat jelas. Seperti apa itu? Ada orang tua perintahkan anaknya ceraikan istri. Saya tidak suka, saya tidak sudi. Ya. Kalau kamu masih bersama dengan dia. Apakah wajib bagi si anak untuk menceraikan pasangannya, istrinya? Demi membuat kedua orang tuanya riba dan berbahagia. Kalau bersandarkan dengan hadis ini, maka anak itu harus menceraikan istrinya demi membahagiakan kedua orang tua. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala suatu ketika ada seseorang bertanya hal yang seperti ini kepada Imam Ahmad. Ada kedua ada orang tua yang menyuruh anaknya menceraikan istrinya Apakah anak itu harus menceraikan istrinya demi membahagiakan kedua orang tuanya? Imam Ahmad mengatakan tidak. Lalu dibantah oleh si penanya, wahai Imam, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ibnu Umar untuk menceraikan istrinya karena diperintahkan oleh Umar radhiyallahu taala Rasulullah memerintahkan Ibnu Umar untuk taat kepada perintah ayahnya yang memerintahkan dia untuk menceraikan anaknya. Lalu Imam Ahmad balik bertanya kepada orang yang bertanya, apakah bapakmu seperti Umar bin Khattab? Dia mengatakan tidak. Kalau begitu tidak perlu. Mengapa? boleh jadi pertimbangan orang tua hari ini dalam menyuruh anaknya menceraikan istrinya tidak sama dengan pertimbangan-pertimbangan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau pertimbangan orang tua itu berkenaan dengan kemaslahatan agama anaknya. Umpamanya, anaknya ini karena terlalu cinta kepada pasangannya, mengakibatkan dia lebih mendahulukan, dia lebih mengutamakan kecintaan itu daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anaknya itu melalaikan semua kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat pasangannya ini. Lalu orang tuanya menasehati. Ceraikan ketika laki-laki maka ketaatannya kepada kedua orang tua. Bagaimana dengan perempuan? Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Aisyah radhiyallahu taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi a'zam haqqan 'ala al-mar'ah?" Manusia siapakah yang paling berhak atas wanita? Atas perempuan. Qal zaujuha. Rasulullah mengatakan suaminya. Ya, suami paling berhak atas istri begitu besar haknya suami sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau anni amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu mura'atan an tasjuda li Andai kata aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya pasti aku akan memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Mengapa kita ketahui dari hadis ini? Besarnya hak suami atas istrinya karena sujud merupakan bentuk peribadatan yang paling agung. Sujud merupakan model peribadatan yang paling agung dan paling mulia. Mengapa? Karena manusia merendah paling tinggi, yang paling terhormat, merendahkan untuk siapa yang dia sujud. Maka model peribadatan ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tidak boleh seseorang merendahkan kepalanya kepada makhluk. Tidak boleh. Maka al-inhina begini-begini ya, dalam rangka menghormati seseorang tidak boleh. Karena merendahkan kepala itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Bentuk peribadatan yang ya, hanya Allah yang berhak untuk diperlakukan seperti ini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati bentuk peribadatan ini sebagai bentuk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika seseorang melakukannya. أقرب ما يكون العبد عند ربه وهو ساجد sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya kapan ketika dia sujud apa yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya ketika kita berada dalam posisi peribadatan seperti itu fa'aktiru fi du'a pada saat sujud perbanyaklah doa karena pada posisi itu Anda begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk peribadatan seperti ini adalah bentuk yang paling agung. Dengan serapu saja diberikan atau diizinkan untuk diberikan kepada para suami dari istrinya. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya hak suami para lelaki kepada wanita tetapi bukan istrinya yaitu ibunya. Ini adalah ajaran syariat kita yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah masuk ya? Baik. Mungkin demikian yang dapat kita jelaskan di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Intinya bahwa di dalam hadis ini kita mengambil kesimpulan akan wajibnya bagi seorang anak untuk tetap melakukan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang membuat kedua orang tua ridha kepadanya ketika ia melakukannya tetapi perkara ini tidak mutlak sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu